Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Amin Ya Allah Wahai Tuhan kami Karuniakan kepada kami rahmatmu, kasih sayangmu dari sisimu. Dan berikan kepada kami ya Allah. Rasda petunjukmu yang sempurna di dalam urusan-urusan kami. Amin. Surat Al-Kahfi ayat 10. Jadi para pemuda ini dalam kesulitan berat menghadapi penguasa yang zalim. Lalu mereka bersembunyi di balik di dalam gua dan berdoa ini. 300 tahun lebih mereka di dalam gua ditidurkan diurus oleh Allah rumit tidur 300 tahun lebih ini bukan sederhana tiga abad metabolisme tubuh oksigennya eh, kita tahu hanya dalam beberapa hari saja punggung ini bisa melepuh kalau dia terus berbaring tapi ratusan tahun beres mengapa karena dia berdoa kepada Allah supaya diberikan kasih sayang Allah dan yang tadi disebut Rushda itu. Kali ini kita kaji kembali Ar-Rashid. Maaf, saya senang sekali dengan kajian ini. Ar-Rashid adalah salah satu asma Allah, nama Allah yang artinya maha tepat tindakannya. Jadi siapapun yang meyakini Allah maha tepat tindakannya dan menyerahkan urusannya kepada Ar-Rasyid ya akan diurus oleh Allah sangat berat bagi kita untuk mengarungi hidup ini kalau tidak dituntun oleh yang maha tahu benar karena kita tidak tahu contoh rezeki kita kita tidak tahu di mana tapi Allah yang menciptakan rezeki kita tahu rezeki untuk kita di mana Allah maha tahu mana yang halal mana yang makruh haram kalau kita bergantung ke Allah, nanti diilhamkan keinginannya juga yang baik-baik. Orang yang paling beruntung adalah orang yang diilhami oleh, diilhamkan kepada dirinya keinginannya apa yang akan Allah berikan yang terbaik dikasih 5 miliar nggak pengen dikasih 2 miliar tidak pengen pengennya mah 15 juta untuk umroh dan itu yang bakal Allah kasih orang yang paling enak dalam hidup adalah yang menginginkan apa yang akan Allah berikan untuk dia pasti kejadian itu orang yang paling sengsara adalah menginginkan yang tidak ada takdirnya buat dia sampai air mata darah adu glajer pasti tidak ketemu memang tidak ada jatahnya nah, bagaimana supaya tahu mana yang buat kita inilah doanya sudah apa belum jangan tersinggung ya wajah-wajah saudara tuh wajah-wajah banyak masalah ya Persis seperti yang ceramah ini. Wow, bingung benar kita ini. Kita tidak tahu di mana rezeki, tidak tahu bagaimana cara ngurus anak yang baik, tidak tahu bagaimana keputusan yang paling tepat. Tapi Allah wakwa dan Allah bikuli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala-galanya. Menurut saya sih bodoh kita ini. Kalau sibuk ngandelin diri sendiri, ya udah jelas ilmu nggak ada dikit. Pengetahuan rendah, pengalaman minim, mau ngarungin hidup, ya mendingan dituntun oleh Allah yang Maha Tahu segala-galanya. Benar? Halo? Contoh nih wajah-wajahnya dijodoh begini ya atau pusing akhwat segitu banyaknya milih dari dulu gagal terus ya atau minta ke pencipta akhwat duhai Allah pencipta setiap akhwat berani doa kayak gitu Saya tidak kurang enak di hati mah boleh Engkau menciptakan saya Engkau ciptakan saya jadi manusia normal Saya juga ingin nikah Buat saudara saya udah ya <laughs> Ini awat segini ramenya Digeger kalung saja ribuan Bingung Ya Allah Engkau maha tahu siapa yang kau gariskan untuk saya. Saya memang gak mau sembarang suka, kecuali suka kepada pilihanmu. Rabbana, gimana? Allahumma Bariklana robbana hablana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لشاني كله wala takilni ila nafsi tarfata ainin aduh didengar tidak oleh Allah tuh jarang yang minta jodoh kayak gini biasanya ngotot ya Allah dia hambamu saya hambamu balikan hatinya ya Allah balikan hatinya ya muqallibal qulub jangan kesana kesini aja ya Allah Jangan suka ngatur Allah lah ya. Belum tentu baik yang kita sukai, benar? Mendingan pasrahkan ke Allah. Allah tahu ini hambanya benar-benar minta diaturkan, diatur. Selama ini aja kita ngaco diatur ya. Ini jarang loh hadirin yang mengeluarkan doa ini memang posisi kita harus zero peken keinginan Allah tahu kita naksir samuan ya padahal rezekinya sampe misalkan ya Allah tekan tekan tidak ini hanya saya yang senang engkau ya Allah tekan tekan sampai berada di gimana Allah aja Oh itu nggak nggak banyak yang gitu. Ini wamai yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Dicukupi. Karena dia sudah ikhtiar yang lebih tinggi daripada pilihannya, dia lebih suka pilihan Allah. Berarti dia sudah lebih yakin kepada pilihan Allah lebih baik dari pilihannya dan kekuasaan hanya milik Allah bukan miliknya. Ini nggak banyak orang yang masuk wilayah ini. Tekan keinginan kita sampai ingin Allah memberikan yang terbaik. Masya Allah. Allah tahu tahukah? Orang seperti ini Allah tahu tidak? Tahu, pasti tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi. Ini beda nih dibanding yang tukang otot solotot ngararotot ya. Ini mah pasrah Masya Allah Bukan hanya pilihan jodoh Kerja Waktu juga Saya misalkan Saudara pengen sesuatu Pengen umroh Kapan? Pengen haji Kapan? Bagi yang yakin ke Allah Monggo Ya Allah Sedoyo-doyo Sadaya-daya maksudnya saya daftar sudah, kuota sudah, manasik sudah. Mana saja waktu terbaik pilihanmu ya Allah. Saya ikut. Rabbana atina min ladunka rahmah Wahai lana min amrina rasyada. Minta dituntun supaya sempurna. Sudah nyoba begitu belum? Nah, saya diajarin guru saya enggak lepas dari doa ini. Jangan lepaskan A. Ah, kita enggak tahu bagaimana. Kita ingin sing sempurna urusan tuh. Mulus, smooth, enak. Ting tong ting tong tong plus aduh mantep. Makanya jangan ngatur Allah waktunya, jangan ngatur Allah bentuknya, jangan ngatur Allah caranya kalau gitu apa ikhtiar kita? Ah ikhtiar kita sih tetap aja yang dulu. Lima us. Masih ingat? Apa coba? Bapak absen ya ini? Lihat kiri kanan mau nyontek ya? Satu. Apa? Ah ikhtiar kita mau fokus aja. Bagaimana punya hati yang tulus. Hati yang tulus tuh hati yang udah enggak ada harapan apapun dari makhluk. Eh, saudara pikir berbuat baik itu gampang? Enggak. Ada yang berbuat baik supaya dianggap baik. Tidak termasuk tulus yang berbuat baik supaya dianggap baik. Berbuat baik supaya dia balas budi. Berbuat baik supaya dia tertarik. Itu enggak tulus tuh. Kita berbuat baik supaya dia tertarik. Kita berbuat baik supaya dia ngomong kemana-mana kita baik. Kita berbuat baik supaya dia hutang budi. Dia, kita berbuat baik supaya dia naksir kita. Itu nggak tulus tuh. nggak masuk wilayah yang bakal ditolong. Berbuat baik, berbuat baik saja. Ngasih permen ke adiknya, kasih aja. Tidak usah bilangin sama kakak ya Adiknya saja dikasih satu ember, kakak satu drum. Ini nggak ikhlas. Dah, lakukan kan sing tanpa pamrih apapun. Ini fokus. Yang kedua apa? Kok pada nggak tahu sih? Ibadah harus bagus. Dah, fokus sekarang. Perbaiki ibadah hati punya keinginan, Allah udah tahu. Hati ingin sesuatu, Allah udah tahu. Allah tahu juga kita lagi neken perasaan kita nih, nggak mau ngatur Allah. Tahu sing bagus tahajudnya, sing bagus salatnya, diperbaiki. Ah, ke sana. Allah lihat tidak nih? Lihat, ini kalau udah punya keinginan bukannya banyak mintanya, banyak ibadahnya. Dan keinginannya itu ingin dipilihkan oleh Allah. Kira-kira dipilihkan yang sedang, yang jelek atau yang terbaik? Terbaik. Bagaimana kalau pilihan Allah nggak cocok dengan keinginan kita? Ah, curiga. Oh. Masa? Ah? Masa Allah nggak ngerti sih? Oh. Gini, saya kasih tahu rahasianya ya. Misalkan ini yang dramatis-dramatisnya. Saudara pengen si A, eh jangan A, X lah kalau A deket yang ini. Saudara pengen si X, Halo tahu nih, ini ngincer yang ini. Tapi saudara benar-benar neken dipasrahkan ke Allah. Allah maha tahu ini bahaya nih kalau barengan, ya. Allah maha tahu karena si, si X juga ciptaan Allah Allah tahu karakternya mau dikasih si Z bagaimana jadi ke sini ngelepaskan gampang karena hati kita milik Allah sekarang senang berat digicelkan oleh Allah jadi tiis tiis tahu tiis cool Kenapa kemarin cinta sekarang jadi lempeng? Karena Allah yang nanam cinta, Allah juga yang ambil, paham? Wah rasanya berat, nggak ada yang berat. Kalau Allah mau meringankan ya ringan. Paham hadirin? Jadi jangan ngatur ke Allah. Bagaimana mungkin ah, jiwa kami sudah terikat? Ah dilepasin aja ikatannya ya. Seperti tali sepatu beres. Jangan suka membatasi pertolongan Allah ya. Oh ini perusahaan andalan Kalau tidak ada perusahaan ini Keluarga kami bagaimana Dibangkrutin oleh Allah Abis-abis nggak apa-apa Allah bikin jalan yang lain nggak susah Otak kita tuh nggak bisa menjangkau Rahasia perbuatan Allah Ya Makanya jangan banyak ngatur ke Allah tuh sing bagus ibadahnya ya. Kalau saudara punya keinginan dekat dengan Allah, fokus perbaiki ibadah. Sing bening hati itu, sing putus harapan. Berbuat, berbuat, berbuat, tapi jangan ngarep apa-apa dari makhluk. Nah, anteng aja Allah nanti yang ngatur. Bereslah. Dari dulu juga diatur beres ya. Halo? Ini kan nggak jelas datang ke sini mau ada rencana atau tidak. Bapak dari mana? Dari Jakarta. Sudah sering ke sini atau baru, Pak? Kayaknya baru. Tahu dari mana coba? Motret, Pak. <laughs> Bapak motret itu ciri-ciri Bapak baru. <laughs> Karena yang udah lama nggak apa-apa, Pak. Makanya saya maklum juga ya. Nanti Bapak motret ini dia yang dekat ya, ya. Tapi ya begitu Allah ngatur semuanya, ya kan? Beres, ada. Dan kalau Allah mau menakdirkan sesuatu, pasti Allah ciptakan jalannya sampai takdir itu terwujud. Ini seperti di sini sekarang, Bapak mau takdirnya di sini, ada. Dibuat sehat, kendaraan ada, jalan lancar, betul? Tidak ada kendaraan, duduk di sini nggak direbut orang, betul? Niatnya sholat Niatnya sholat taraweh ketemu saya Jadi nggak pengen ketemu saya Oh jadi bonus gitu ya Pak Ya nggak apa-apa Adin hmm nggak iya. disangka ya memang gak usah disangka semua kata saya juga jadi bapak dari Jakarta niat taraweh tahu-tahu ketemu yang ini gitu lumayan kan pak alhamdulillah alhamdulillah ya semuanya juga ada yang di istiqlal gak pernah berhadapan ya. ya, sekarang sekarang saya emang gak ada yang jaga pak di istiqomah itu yang jaga tuh sama-sama jamaah, <laughs> Pak. Baik, ya begitulah. Ada yang niat taraweh, ketemu yang ini. Ya, ada yang ngatur, ada yang ngatur semuanya. Enak ya. Kalau diatur oleh Allah suka banyak jadi lebih bagus dari yang kita inginkan. Yang ketiga apa? Hidup harus lurus. Sekarang mah enggak usah neko-neko. Lempeng lah hidup Maya eh nah, malicik nggak mau nyentek nggak eh kita ngomongin orang nggak mau karena melempeng lempeng aja Allah suka lakukan Allah tidak suka tinggalkan ini ngobrolin orang lain Allah suka tidak nggak mau maaf maaf saya emang nggak tertarik eh, ah si eng jangan ngomong gitu dah dah mendingan nggak tahu aja daripada tahu jadi kotor hati mending nggak tahu betul ah, orang itu sebel sama terserah mau sebel <laughs> mau senang itu urusan pribadinya dengan Allah urusan kita mah jaga aja hati jangan sampai nah, kau kotori gitu pokoknya mah lempeng we ya halo orang lain bisnis mau licik sok aja kita melurus lurus aja nggak apa-apa untung kecil yang penting Pas perlu cukup gitu. Nggak apa-apa, nggak harus besar kok untung tuh. Yang penting pas perlu cukup. Untung dua juta sehari nggak apa-apa ya. Pokoknya malah nggak usah capek-capek ngatur Allah ya. Kita punya keinginan tuh nggak bukan supaya Allah eh, sesuai dengan keinginan kita bukan kita punya keinginan tuh supaya kita selalu merunduk ke Allah gitu jelas nggak nih hadirin eh ini penting nih kita harus doa kita harus punya keinginan supaya kita tuh ngerunduk ke Allah tuh merasa kita ini bodoh Allah yang maha tahu kita ini lemah Allah yang kuasa kita ini nggak punya apa-apa Allah pemilik segalanya itu inti dari keinginan tuh jadi ngedepruk ke Allah. Bukan ngatur Allah. Halo? Kita kan nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Betul? Ini asik di sini hadirin. Saudara pernah lihat nggak anak kecil itu paling enak dalam pelukan orang tuanya, ya kan? Ngedaplok, dia ngerasa aman Ya, saya punya anak kecil, kalau udah ngedaplok, udah ngedaplok. Kayaknya aman sekali. Kita tuh kalau mah nggak mungkin kayak gitu. Tapi ilustrasinya sing pasrah dan nggak mungkin anak kecil cekik, nggak mungkin atau tak, tak nggak mustahil. Anak udah pas lah, masa dicekik? Paling dibelai, dikecupin, betul? tepuk tepuk tepuk sayang belum itu kan begitu kita juga kalau ke Allah pasrah gitu ikut oh diurus oleh Allah selama ini jarang kita memikir sendiri muter sendiri ya kan atur strategi sendiri eh, capek atau kita serahkan ke Allah nanti Allah membimbing otak kita mikirnya jadi dipikirnya pikiran yang dibimbing oleh Allah keinginannya keinginan yang dibimbing geraknya kita dituntun oleh Allah ketemu orangnya orang yang dipilihkan oleh Allah gitu dapat ilmunya ilmu pilihan Allah beli buku yang dibacanya dipilihkan banyak buku tuh tapi kalau minta dipilihkan ke Allah kan dipilihkan nanti Coba pergi ke perpustakaan, milih sendiri, pusing. Datang ke pemilik perpustakaan, saya ingin buku tauhid yang bisa meng Oh, tenang, kata pemilik perpustakaan. Dipilihkan nih. Iya kan? Halo. Jelas? Enak, enak. Anak nih ke orang tua. Bu, Pak, silahkan pilihkan jodoh untuk saya mungkin tidak orang tua ek, ek dipilihkan preman nggak mungkin nggak mungkin ini anak bayi berbakti soleh ya di rumah rajin tidak pernah membangkang akhlaknya baik coba ke orang tua mari silahkan bu pak saya percaya kepada ibu bapak untuk memilihkan Saya mau pasrah aja Mungkinkah ibunya Kita pilihkan preman terjahat di kampung ini ya, Gak mungkin Seleksi calon menantu Babak eliminasi <laughs> Pasti dipilihkan yang paling bagus istiqoroh orang tua juga benar kepercayaan dari anak ke orang tua nggak disia-siakan apalagi kepada Allah yang maha baik yang mendahulukan kasih sayang daripada murkanya yang mendahulukan cinta daripada kemarahannya yang mendahulukan ampunan daripada balasannya ya ha, kita menyerahkan diri kita ke Allah dibereskan. Makanya doa tadi betul-betul kunci nggak Gak banyak yang bisa doa itu. Karena biasanya nafsu takut pilihan Allah nggak cocok dengan pilihan kita. Takut ada yang ah, udahlah nggak usah diserahkan oleh Allah udah banyak urusan. Wih, itu dosa. Dosa itu yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n surat ar-rahman ayat 29 semua nih yang di langit dan di bumi itu ngarep-ngarep ke Allah tuh dan Allah senantiasa dalam kesibukan mengurus hambanya tapi sibuknya Allah mengurus jagad ini tidak seperti sibuk kita pak pik pak ya beres semuanya makanya sudah shh, cari tahu apa yang Allah suka lakukan cari tahu yang Allah tidak suka tinggalkan heh gitu aja oh ngerokok Allah suka tidak nih bagaimana jadinya Allah suka lihat bungkus rokok Madu baca. Allah suka nggak sama madu? Madu menyehatkan badan. Metabolisme tubuh menjadi prima, awet muda, sumber energi, antibakteri, antioksidan yang kokoh. Begitu. Habatus sauda, jintan hitam, obat segala penyakit. Rokok menyebabkan kanker serangan jantung bloon impoten ini makhluk apa nih kalau Allah suka pasti bagus ya nggak merokok jantung kedap-kedip misalnya udahlah sederhanakan hidup ini ya Allah suka lakukan Allah tidak suka tinggalkan mau sedekah nih ngeluarin lima ribu di sini ada seribu. Lihat. Mana yang Allah suka? Yang mana Pak? Saya mah suka enam ribu. Wah bagus, bagus. Karena di sini masih ada dua ratus. Nah itu. Coba Saudara kalau punya lima ribuan bagus dengan lima ribuan lepet Mana yang dimasukin ke kenceng ha? Pasti yang jelek ya kan. Padahal sama-sama lima ribu. Kalau Allah suka-suka yang mana yang kita sedekahkan. Pasti yang terbaik. Nah, pilih apa yang Allah suka. Udah nggak usah ribet lah. Tanya aja, Allah suka yang mana? Kita pasti tenang tuh. Dan hati kecil kita bakal tahu. Lakukan Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Itu aja sekarang. Teng, ada sampah di pinggir jalan. <laughs> Misalkan bekas minuman. Kita lihat mana kira-kira yang Allah suka. Kita pungut, kita masukkan ke tempat sampah yang dekat atau kita lewat aja. Jawab. Oh. Allah lihat tidak kita pungut itu? Lihat, suka tidak? Suka. Pas dipungut siapa tahu takdirnya di sana kunci pertolongan Allah, ya. Kucing misalkan ada yang ngebungkus kantong kresek. Takdirnya kita lihat. Coba apa yang Allah sukai. Asik, eh mundur. Allah suka gitu. Kita nanti di kantong kresekin mau. Ah, ini ladang pahala buat saya untuk menolong. Buka kantong kresek. Adik-adik, tidak boleh begini kepada kucing ya. Buka, enggak boleh. Ini makhluk Allah. Adik mau dibungkus ke kantong kresek? Jangan ya. Jadi Sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, bangun, bapak-bapak ibu bangun, bangun, bangun, bangun, sahur, sahur, sahur. Kira-kira Allah suka nggak kita? Banyak tuh masjid yang kayak gitu. Sahur, sahur, sahur. Sahur. Setengah dua tuh Pak. Ada setengah tiga tuh di sebuah tempat. Wah, keras sekali. Ini Allah suka apa nih? Saya diam aja. Saya tutup telinga saya. Atau saya datangin masjid ini Kira-kira Allah suka yang mana? Setengah tiga nih. Jawab. Datengin. Kalau agak jauh datengin. Sahur, bangun, bangun. Lagi duduk pakai celana pendek. Yang satunya lagi begini pakai anting. Di masjid nih Pak. Bangun, bangun. Di sebelah dia berlima tidak ada yang bangun. Amar Maruf Nahim Mungkar. Dek, jam berapa sekarang? Setengah tiga. Subuh jam berapa? Lima kurang seperempat. Kira-kira orang terganggu tidak deh dengan begini? Yang baru pulang kerja setengah tiga. Ini ada contohnya tidak dari Nabi begini. Orang baca Quran keras padahal ada yang tidur itu juga tidak baik. Apalagi teriak-teriak seperti ini. Ini teh ngebela Islam atau mencoreng Islam. Dek, tahu nggak? Orang yang teraniaya itu doanya mustajab. Orang sakit sekarang jadi susah tidur. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, Siapa itu yang menjerit-jerit Balas ya Allah Bisa celaka Bayi nangis sang ibu Ini nidurin bayi setengah mati Sekarang teriak ya Allah saya garido Sing bengok Bisa bengok deh Misal ya Ini seperti malam terakhir deh Ada orang tahajud Lalu terganggu tahajudnya dengan teriakan-teriakan begini Padahal orang udah punya beker masing-masing Dek, saya sih nggak ngomong apa-apa selain mengingetin. Kalau nggak percaya, lihat aja besok siapa yang ketabrak. Gitu. Kita kan nggak tahu di mana mau ada item tapi kan lihat aja siapa yang ketabrak. Kita kan tidak tahu, maksud saya bukan dia, ya. Berhenti tuh alhamdulillah sekarang. Pas dia berhenti, baru tetangga pada datang, DKM juga datang mengucapkan terima kasih karena dia nggak bisa ditok dihalangi jumlahnya banyak dan di masjid juga belum tentu sholat itu pakai anting ah pilihannya mau atau tidak kalau Allah suka pasti banyak pertolongan Allah benar kepikir juga tuh wah kalau dirempuk bagaimana nih malam-malam ah ada Allah ini nggak mungkin Allah nyia-nyiakan ini bukan pahlawan hadirin Tapi memang kelihatannya kita harus membantu Adik-adik kita itu supaya bisa lebih proporsional Pertanyaannya di hati Mana kita kira-kira yang Allah suka Sama Mau tahajud juga Teng M3 kurang 10 10 menit lagi ah Sampai pas jarum panjang diangka 12 pilih kira-kira ini suka ya Allah langsung bangun atau nunggu jarum ya panjang kita suka banyak alasan langsung pilih Allah suka ah Allah pasti suka nih saya tahajud lebih awal gitu begitulah salah satu tekniknya pikir pas mau ngomong kira-kira Allah suka enggak nih saya ngobrol panjang lebar Gak suka. Ketemu orang-orang ini pasti gurau terus. Allah suka enggak? Kalau kelebihan, kelebihan gak suka. Udah berhenti. Empat. Apa yang keempat? Ikhtiar harus serius. Sempurnakan ikhtiar itu sebagai amal soleh. Kalau sakit ya ke dokter, tapi perkara sembuh atau tidak jangan kita yang ngatur waktunya. Ya Allah, minggu depan saya harus sembuh ya. Tolong. Lebih cepat lebih baik. Jangan ngatur. Berobat yang baik, doa yang bagus, temui dokter, dibekam, ya minta ampun ke Allah. Tapi sembuh kapan? Ya suka-suka yang maha tahu apa yang terbaik. Setuju? Kayak utang. Ya Rob, please. Ini bulan terakhir nih jatuh tempo. Kau udah tahu kan? Tolong ya Allah. Nah, enggak usah kayak gitu. Terus ikhtiar. Tanpa bergantung ke makhluk belum lunas sekarang ya pasti ada hikmahnya ya jangan jengkel jangan lemah ingat si siapa Siti Hajar yakin kepada Allah tetap lari sofa marwah sofa marwah tujuh kali baru keluar mata air bagi kita mah nggak penting yang kita inginkan terwujud yang penting sempurna aja ikhtiar kita betul halo benar Jangan banyak ngatur ke Allah ya. Patuhi saja yang Allah perintahkan, dah itulah rezeki kita. Kapan aja pemberian Allah, bentuknya apa aja, Gak usah ngatur. Kita bisa beramal aja udah bagus. Kita bisa sholat aja udah bagus. Kita bisa ikhtiar aja udah bagus. Benar? Hei, benar?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 Gak usah rewel tapi ah, kok nggak cocok dengan harapan saya? Biarin, nggak penting kok cocok tuh. Yang penting baik, benar? Dilatih nih. Kita udah janjian mau pergi, tiba-tiba hujan besar. Ya udah, wah eh nggak pakai hujan sih ya apa ngomong itu pakai suasia saudara saudara mau disambar petir Suka-suka Allah dong. Dibikin hujan, lebat, tidak bisa. Pas keluar, motor ngelindes paku, kempes. Udah kempes, bensinnya habis. Nah, pertolongan Allah. Ya, jalanin we. Tidak harus kok rencana kita semuanya terwujud. Yang harus mahatinya tulus, ibadahnya bagus hidupnya lurus, ikhtiarnya serius dan tobat terus-menerus. Dah? Setuju? Enteng ke hati lebih ringan. Jangan suka ngatur Allah, ya. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Punya keinginan boleh, punya cita-cita harus, ikhtiar wajib, tapi ngatur Allah jangan. Enggak enak, enggak sopan lagi. Masih ada Ustaz? إن الله لا يغير ما بقوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ar-Ra'du ayat 11 apa yang diubah syariatnya dari tidak iman ke iman, dari kurang takwa ke takwa, dari kurang yakin ke yakin, dari ngatur diri ke pasrah ke Allah, dari males ke gigi, nanti Allah kasih yang terbaik ya. Bukan setiap ikhtiar harus sesuai oh enggak. Kalau setiap ikhtiar kejadian atau repot, calon presiden, gigih semuanya dan jadi semuanya presiden. Repot ya. Kita kebanyakan presiden. Bagaimana kalau ada seorang wanita ditaksir oleh seribu lelaki dan semuanya gigih dan jadi suami semuanya ya. Panjang antriannya. nggak mungkin kan? Jadi jangan merasa saya sudah gigih, kenapa belum terjadi? Oh nggak apa-apa. Saya sudah belajar habis-habisan. Kenapa saya belum gak masuk aja ke ITB? Kalau setiap yang habis-habisan ke ITB, roboh ITB-nya ya. Harus ada yang gak diterima. Harus ada. Saya baru dengar itu. Yang kolonel, letkol, ada 12 ribu yang jadi jenderal 200. Berarti yang 11 ribu kan gak jadi. Sekarang tiap tentara kan pengen tuh yang akabri jadi jenderal. Kalau semuanya jadi jenderal, bayangkan. Susah perang yang enggak. Serbu. Eh, masa sama jenderal nyuruh yang Repot. Sampai pernah di sebuah kerajaan, ah enggak akan ceritakan. ceritakan jangan. Nah, pasti ya, orang Indonesia. Jadi ini presiden barunya habis revolusi kurang ilmu dibantu oleh seorang kolonel. Kata kolonel Asti, Pak Presiden itu berjasa, boleh dia pangkat kolonel. Wah, tiap yang berjasa kolonel karena presidennya tahunya hanya pangkat kolonel. Kata kolonel Asri, Pak Presiden, sekarang tentara kita kolonel semua, nggak ada sersannya. Ya sudah kamu sersan gitu <laughs> kan. dalah. Saudaraku sekalian, jauh lebih tentram ketika kita lebih menyukai pilihan Allah daripada pilihan kita. Kalau kita ngotot dengan pilihan kita, gelisah. Takut, ini ciri-ciri ada yang salah nih. Karena kalau benar, pasti tenang. Kalau salah, gelisah. Alhamdulillah, cukup. <coughs> ada pertanyaan? Jarang ya ada pertanyaan. Kelihatannya ini pertemuan terakhir sementara ini ya dengan saya bukan selama-lamanya mudah-mudahan. Besok harus sudah berangkat ke Sabtu pagi sudah berangkat ke Mekah. Kemudian tugas Idul Fitri di Kanada di Vancouver 8 hari di sana ya tugas memang sudah terasa gitu ini kelihatannya lebaran bekal nggak di Indonesia nih benar saja saya sih rada ngarep-ngarep batal saya tanya ke yang jadwal gimana ya doa aja kalau batal pasti nanti visanya nggak keluar keluar hadirin kemarin saudara <laughs> ya, jalani saja. Pilihannya naik pesawat China Airlines atau Emirates. Oh, kalau Cina nggak jelas makanannya, ya minta alhamdulillah. Begitulah. Kita boleh minta yang terbaik ke Allah, ya, yang disukai Allah, gitu. Indonesia Lebaran sudah 50 tahun, sudah sering di Indonesia. Di Kanada belum pernah. Wah, Kanada luar negeri kata kita kata orang Kanada dalam negeri ya. Apakah gaya ke sana? Enggak, tuh biasa aja ya. Jangan sampai kita mau kemana? United States. Apa ya saya gitu Amerika gitu ya. Amerika milik Allah. Enggak ada yang milik orang. Mau sudut mana saja di dunia, di Chicago, Cicadas, LA <laughs> apa Los Angeles Lenteng Agung sama semuanya. Singapura, Singaparna sama. Semuanya milik Allah total. Semua orang yang ada di dalamnya ciptaan Allah. Tidak ada yang berkuasa di sebuah negeri kecuali ditakdirkan Allah ujiannya bagi kita, ya. Makanya kalau kita keluar negeri ah biasa aja. Yang penting bagaimana bisa melihat kebesaran Allah bagaimana bisa dakwah di jalan Allah begitu Oh, besok di TV One. Ada jarang di TV ya. Besok masuk ke TV ini. Sekarang TV-nya tipis-tipis ya, ada susah masuknya. Besok jam 15.30 di dari dari Sentul City nonton di TV saja bahasanya nggak jauh beda dengan yang ini tapi saudara jangan banyak omong kalau dengar eh udah dengar semalam apa untungnya ngomong gitu yang ini aja belum tentu ngerti ya gak? nah teman-teman sekalian Bagaimana perasaan Bapak-bapak? Nah, coba kasih mikrofon, maaf Pak. Apa yang terpikir dan terasa oleh Bapak sekarang? Aduh, Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah ketemu kayak ini. Malam ini yang nggak disangka nggak diduga saya. Eh Bapak kenapa pakai kesini Pak jauh-jauh dari Jakarta? Saya hanya pengen terawih di Darut Tauhid itu aja. Oh gitu, Kayaknya nikmat gitu. Tahu dari mana nikmat begitu kira-kira? Karena saya lihat aja kan saya di hotel di Lembang tuh, hmm. saya terawih di masjid itu kayaknya terawihnya cepet banget gitu. Hmm. Kayak ngubur apa saya nggak tahu, capek bener ya. Di sini nikmat bener. Jadi bapak nikmat. Ya? Nikmat ya? bener jadi azannya enak, subhanallah, imamnya. Enak. Saya benar-benar menikmati. menikmati gitu. Jadi sengaja Bapak kesini Dikasih bonus sama Allah ketemu kiai. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Ah, Karena mas... di Istiqlal sama sekali saya ngikutin nggak pernah ketemu begini gitu. Iya, iya di belakangnya ya. iya, apa karena kalau di depan semua saya ketimbun, Pak. <laughs> Subhanallah. Dan ya. mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ini menjadikan berkah bagi hidup saya. Lebih Semoga enak nggak sih Pak dengarnya? Dengan pasrah begitu enak nggak Pak? Enak benar. Enak Pak. Benar. Dan dapat Pak. Insya Allah. Dapat, dapat. Amin Insya Allah. Yang capek mah yang ngotot surotot itu repot. Betul. Ini betul. saya cerita dikit ya. Waktu ceramah di sebuah tempat saya nggak ngerti tempatnya apa. Uh itu santri yang bagian nyari alamat susah naik motor capek tersesat nggak nyampe. Tapi giliran saya maaf ya, saya amalkan wirid yang tadi ya. Eh, duduk eh sampai aja. Tanpa susah sama sekali. Tahu caranya gimana? Dijemput. <laughs> Dijemput oleh yang ngundang ya. Saya menurut ah silakan duduk, duduk di mobil ya. Digas nggak protes. Direm enggak tahu lampu merah nggak apa-apa. Mau belok kiri, belok kanan, pokoknya mah ikut aja. Sampai itu Pak. Kita juga gitu ikut aja kepada perintah Allah. Nyampe Pak. Benar, gak usah rewel. Kenapa ya duhur teh pakai empat rokaat? Justru duhur tuh satu setengah enaknya. Subuh yang masih kuat, nggak usah rewel, der aja. Nggak usah banyak protes apa yang Allah sukai lakukan, apa yang Allah nggak suka tinggalkan. Ikut aja, ikut. Kasih. Apakah kita nanti tidak punya ide? Dikasih ide, Pak. Akan banyak pikiran-pikiran brilian, cemerlang. Allah yang punya otak kita ini. Allah mudah mengilhamkan. Allah kasih guru nanti. Allah berikan mudah memahami ilmu. Allah kasih kawan-kawan yang mendukung ibadah kita. Sepertinya tidak sengaja ketemu orang, padahal itu Allah yang sengaja. Ya seperti Bapak ini nggak sengaja. Tapi Allah tahu apa yang diperlukan, kasih lewat siapa yang Allah kan. Enak kalau diatur oleh Allah. Ya. Karena jangan rewel hidup ini. Setuju? Gitu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Teman-teman Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar Sisa Ramadan ini lebih serius lagi ya Kita belum tentu jumpa dengan Ramadan yang akan datang Ayah saya Ramadan yang akan datang sudah tidak ada Karena kemarin Senin sudah wafat Tidak nyangka saya juga belum tentu hidup di Ramadan yang akan datang.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 النصير Hadirin Allah maha dekat Allah maha menatap Allah maha menyaksikan segala galanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah hari berganti hari semakin dekat dengan saat kematian kita kita tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa kita tidak tahu Ramadan yang akan datang masih hidup atau tidak bahkan kita tidak tahu apakah Idul Fitri kita masih hidup atau sudah tiada. Semoga Allah mengampuni kita sering menyia-nyiakan jamuan Ramadan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha agung, Wahai yang maha menyaksikan, Ya syahid, Isami ya Basir Engkau tahu apapun yang kami lakukan ya Engkau saksikan setiap kami melakukan maksiat dan dosa Engkau tahu apa yang tersembunyi di hati kami Engkau maha tahu aib dan dosa yang kami tutupi siang dan malam Wahai Allah yang maha pengampun Ya Ghafur Rahim Jadikan malam ini malam ampunan bagi kami. Ampuni ya Allah. Sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni sekelama apapun hidup yang pernah kami lalui. Ya Allah, ampuni sekotor apapun tubuh kami ini. Sehitam apapun masa lalu kami ya Allah yang maha baik Ampuni dosa yang terang-terangan Dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan Ampuni dosa yang berulang-ulang Kami lakukan padahal kami tahu itu dosa Allahumma gfir lana wali walidina Walhamhum kama rabbawna sigara wahai Allah engkau tahu keadaan orang tua kami kami mohon ampuni keduanya sayangi ya Allah sayangi ya Allah berkahi sisa usianya Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi dari suul khotimah. Lindungi dari fitnah kubur. Lindungi dari fitnah jahanam. Ya Allah, golongkan kami menjadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi Jauhkan kami dari perbuatan durhaka Ya Allah ampuni guru-guru kami Para ulama Hamba-hambamu yang menjadi jalan hidayah Jalan ilmu Jalan berubahnya diri kami Berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah Ya Allah ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami Baik yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi. Jua ampuni ya Allah hamba-hambamu yang kami zolimi. Yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami ya Allah. Golongkan kami menjadi pemaaf yang tulus. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Duhai Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh cinta padamu. Pasangan hidup yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik. Yang lebih sungguh mencintaimu. Yang patuh padamu. Yang hidupnya selalu di jalanmu. Andai ajal memisahkan keluarga kami kumpulkan di sorgamu ya Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rusyada. Ya Allah, wahai yang Maha menatap, yang Maha dekat. Jadikan saat ini saat mustajab doa ya Rabb. Mudah bagimu merubah takdir apapun. Engkau maha kuasa atas segalanya Engkau janji tidak akan mengecewakan hamba-hamba yang memohon Yang menengadahkan tangan berharap padamu Inilah kami hamba-hamba ciptaanmu ya Allah Yang berlumur dosa Yang bodoh Yang kotor Yang hina namun berharap Berharap kasih sayangmu Berharap ampunanmu Berharap pertolonganmu Ya Dal Jalali wal Ikram Kabulkan doa kami Ya Allah amin Ya Hayu Ya Qayyum Birahmatika nastagis lah hadirin Silakan doa Allah maha mendengar Maha dekat Bukankah doa menjadi jalan Berubahnya takdir Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم يا كريم kabulkan doa kami ya Allah kuatkan iman yang masih lemah ya Allah teguhkan yang masih goyah ya Allah teguhkan yang masih rapuh cahaya yang hatinya gelap Bukakan jalan keluar ya Fatah Cukupi dengan rezeki yang halal berkah ya Goni Ya Rozak Lepaskan kami dari lilitan hutang ya Allah Ya Allah berikan kepada kami nikmatnya ibadah Doa yang kau ijabah Catatkan jamaah ini kau undang ke baitullahmu ya Allah mudah bagimu sebelum ajal tiba carikan haji hajah mabrur mabrur Allah magfiril mu'minin awal mu'minat wal muslimin muslimat والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات ya Allah engkau tahu saudara-saudara kami yang teraniaya Engkau maha menyaksikan Engkau maha kuasa menolong Tolonglah saudara kami di Birma atau dimanapun ya Allah Engkau melihat segala-galanya Ya Allah mudah bagimu melumpuhkan hamba-hamba yang zolim Jangan biarkan hambamu teraniaya ya Allah Wahai yang maha menyaksikan Kau maha agung, maha perkasa Maha hebat Apa yang kau lindungi akan selamat Ya Allah dengarkanlah kami ya Allah Kabulkan doa kami ya Allah Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Tawakina azabanna Rabbana atina min ladunka rahmah وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين Alhamdulillah hadirin Mudah-mudahan doa kita diterima Sekali lagi saya mohon maaf Bila malam Jumat yang akan datang Saya tidak bersama di tempat ini Sebaiknya lakukan sholat witir bagi